Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ayyal ikhwah azani Allah wa iyyakum kajian hari Ahad untuk pas ana di sini kita bersama-sama mengambil fawaid dari risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alama Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali Al-Baghdadi risalah yang ditulis oleh beliau yang bangkit atau muncul dari kondisi ketika itu di abad beliau abad ke-7 beliau hidup antara tahun 736 sampai 795 masa yang banyak orang tersibukkan dengan jidal dengan kaidah-kaidah baru justru jauh dari asar maka beliau menuliskan risalah ini yang kemudian dikenal dengan Judul Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf Keutamaan ilmu salaf dibanding ilmunya al-khalaf Yang dimaksud salaf ketika para ulama mengitlakan kata salaf adalah para sahabat. Hmm. Kalau mau ditambah pun tabiin dan atau tabiin. Maksudnya ingin menunjukkan hakikat ilmu. Nah, yang dimaksud dengan ilmu dan bagaimana para salaf berilmu yang kemudian juga mengetahui eh, perkara-perkara yang dianggap ilmu eh, padahal entah itu bermadorot atau tidak ada manfaatnya atau kalau terlalu berdalam-dalam itu juga bermadorot yang muncul belakangan eh, yang dianggap ilmu oleh orang-orang generasi setelah salaf Padahal tidak dianggap oleh para salaf. Ini inti risalah ini. Kaidah-kaidah baru. Ya. Pembahasan-pembahasan baru yang bersumber dari ilmu kalam atau yang lain, filsafat yang kemudian banyak orang menganggap itu sebagai ilmu Beliau mengawali dengan kata beliau alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam Salawat Allah atas Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya begitu juga salam dengan salam yang banyak amma ba'du fahadihi kalimatun mukhtasaratun maka ini adalah untayan kata yang ringkas tentang fi makna ilmi tentang mana ilmu wan kisamihi ila ilmin nafi wa ilmin ghairi nafi dan pembagian ilmu terbaginya ilmu kepada yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat wa ilmin madhmum dan ilmu yang tercelah bagian ilmu bermanfaat, ilmu tidak bermanfaat, ilmu yang tercela, watambih dan juga memberikan peringatan, ya, memberikan uh, suatu yang bisa memberikan menjadi pelajaran bagi kita tentang ala fadli ilmi salaf ala ilmil kholaf keutamaan ilmu salaf dibanding ilmu khalaf. Tadi yang dimaksud salaf adalah para sahabat, tabiin dan atbau tabiin tiga generasi. Nah, khalaf berarti setelah itu berarti ilmu khalaf yang dicela di sini maksudnya yang tidak maksur dari salaf baru suatu yang baru Fanukulu, fanakulu maka kita katakan wallahul musta'an Allah lah yang dimintai pertolongan wa tiklan dan atau atuklan dan hanya kepadanya kita bersandar wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'nal ilmi wa taksimihi atau ma'nal ilmi wa taksimuhu ila nafi' wa dhar wa ghairihi wa ma warada fi dhalik. Nah, tentang mana ilmu. Mana ilmu, pembagian ilmu yang bermanfaat, yang bermadhara dan yang selainnya dan apa saja riwayat atau dalil yang datang tentang hal itu. Kata beliau, Qad zakarallah al-ilma fi kitabi taratan fi maqamil madh. Sungguh Allah telah menyebutkan di dalam kitabnya ilmu disebut ilmu terkadang konteksnya itu memuji sebagai pujian dipuji Wawa al ilmu nafi itulah ilmu yang bermanfaat. Wa al ilma tarotan fi Terkadang Al-Quran menyebutkan ilmu, Allah menyebutkan ilmu di dalam Al-Quran, konteksnya celaan. Bahwa al-ilmu ladzi la Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Zat ilmunya itu memang tidak bermanfaat. Fa'ammal awal Adapun yang pertama, famithlu qauli ta'ala maka semisal firman Allah Subhanahu wa taala Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Ini konteksnya pujian. Katakan wahai Rasul, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ini kan pujian untuk ya, tentunya nggak sama. Ini ingin menunjukkan keutamaan, keunggulan orang yang berilmu. Memangnya sama? Samakah antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya, enggak sama. Lebih bagus, lebih utama orang yang berilmu. Ini berarti kan konteksnya pujian pujian terhadap ilmu dan ahli ilmi. Wa qauluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi Allah bersaksi bahwasanya tidak ada zat yang berhak diibadai selain Dia begitu juga malaikat dan orang-orang yang diberi ilmu, orang yang berilmu. Ini juga konteksnya pujian, pujian yang tinggi bahkan. Bagaimana ulul ilmi, ahlul ilmi di sini, orang-orang yang berilmu disebut bersamaan dengan persaksian Allah dan para malaikat. Orang-orang yang berilmu disebut persaksiannya di dalam ayat ini bersamaan dengan Allah dan para malaikat. Mempersaksikan tauhid. Ya, berarti ini keutamaan syahid yang bersaksi sekaligus keutamaan yang dipersaksikan. maksud alaih. Ya. Jadi keutamaan tauhid Allah yang mempersaksikan keutamaan yang juga ikut mempersaksikan karena disertakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan tauhid, keutamaan ahlu tauhid. Nah, keutamaan ilmu yang kemudian bisa mempersaksikan tauhid. Keutamaan ulama orang-orang yang berilmu tentang tauhid. Ini siapa? Allah menyebutkan ilmu dalam ayat ini menyebutkan ahlul ilmi menyebutkan tentang orang yang berilmu dan konteksnya pujian. Wa qauluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala wa qur zidni ilma. Dan katakanlah wahai Robku tambahkanlah untukku ilmu. Ini Allah memerintahkan. Ya, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk berdoa. Untuk berdoa tambahkanlah bagiku ilmu. Diperintahkan untuk nabinya itu berdoa minta tambah ilmu. Diperintahkan untuk terus berdoa tambah ilmu nggak ada sesuatu yang Allah memerintahkan untuk kita meminta tambah kecuali ilmu ya kan? nggak ada kita diperintah untuk kau berdoalah untuk minta tambah harta minta tambah anak minta tambah yang ada dalam Al-Quran perintah perintah perintah untuk engkau mintalah minta tambahlah gitu Ya, itu ilmu. Nah, ini juga konteksnya jelas pujian. Nah, karena sampai kita di nah, Allah merintahkan nabinya untuk minta tambah ilmu. Wa qawluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang bisa memiliki rasa takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah al-ulama. Hanya orang-orang yang berilmu, ini juga pujian. Yang benar-benar bisa memiliki rasa khosyah, takut kepada Allah, itu hanya orang yang berilmu. Ulama. Di sini dikatakan keutamaan lagi, keutamaan besar. Yang bisa benar-benar takut kepada Allah itu hanya hanya ulama, hanya ahlul ilmi. Nah, ini juga penyebutan tentang ilmu, tentang ulama yang makomnya makomul madah, konteks pujian. Wa makoso subhanahu min kisoti Adam. Begitu juga yang Allah kisahkan tentang kisah Adam alaihissalam penciptaan Adam wa ta'limihi al asya kemudian diajarkan berbagai macam nama-nama benda wa ardihi malal malaikat kemudian dihamparkan ditampilkan kepada para malaikat ini juga pujian konteksnya adalah untuk menunjukkan keutamaan Adam yang langsung bisa dirasakan oleh para malaikat karena para malaikat bertanya ketika Allah mengatakan kepada para malaikat wa itu qala rabbuka lil malaikati ini jailun fil ardi khalifah ketika Rob engkau mengatakan kepada para malaikat aku mau menjadikan di bumi khalifah artinya Eh, penduduk bumi yang nanti uh, bergenerasi bergantian untuk memakmurkan bumi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kan sepengetahuan malaikat bertanya sepengetahuan mereka dengan entah umat sebelumnya atau ya artinya pengalaman atau pengetahuan para malaikat ketika itu bertanya ata jalufia fiha ma itu fiha was ikut dima kau mau menciptakan di bumi ya Allah nanti makhluk yang membuat kerusakan menumpahkan darah sementara kalau untuk beribadah kan gitu wana nunusa bihwa bihamdika kawanukat disulak. Nah, kita senantiasa beribadah, memuji engkau, mensucikan engkau. Maksudnya heran, heran memang bertanya bukan bukan bukan bukan membantah, mengkritik, memberi saran, nggak usah, bukan nanya gitu, nanya hikmahnya apa gitu. Maksudnya itu ya kayak aneh itu, Ya. Nanti cuma perang, cuma menumpahkan darah, membuat kerusakan. Kalau malaikat kan enggak beribadah. Allah mengetahui. Allah mengatakan, aku lebih tahu daripada kalian. Maka ditunjukkan, ditunjukkan sesuatu yang langsung mereka bisa rasakan. Ilmu. Adam diajari alaihissalam diajari berbagai macam ilmu, nama-nama benda dan kemudian dihamparkan dihadapkan kepada malaikat malaikat semuanya tidak bisa menjawab apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam nah, ini contoh nah, di sini konteksnya ingin menunjukkan keutamaan ilmu maka para malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksud engkau tidak ada ilmu bagi kami kecuali sesuatu yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijak. Wa maqassa subhanahu min kisati Musa alaihissalam lil Khidir membaca Khidir, Khadir. Apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Yang Nabi Musa ketika itu dibawakan juga riat ini oleh Imam Bukhari dalam sahihnya Kitabul Ilmi bab rihlah bagaimana sejak dulu kebiasaan rihlah melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu, maka diantaranya Imam Bukhari membawakan kisah ini rehlahnya Musa alaihissalam. Ketika itu Musa ditanya oleh kaumnya siapa yang paling berilmu. Ya Nabi Musa tahunya beliau Musa alaihissalam karena Nabi setahu dia nggak ya nggak ada kan yang lebih berilmu daripada Nabi jawab, Nah, kemudian Allah mengatakan ada di suatu tempat orang dari hamba Allah yang ada ilmu padanya yang tidak ada pada Musa. Maka Musa mencari melakukan perjalanan, sungguh-sungguh perjalanan panjang bawa bekal. Ya. Padahal kalau nggak mencari pun nggak apa-apa, ya kan? Karena Musa udah cukup wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Artinya ini menunjukkan semangat. Maka dibawakan oleh Imam Bukhari semangat untuk mencari ilmu sesuatu yang dia tidak ketahui meskipun ya nggak wajib juga sebenarnya. Ketika lihat Nabi Musa alaihissalam kecintaannya terhadap ilmu sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dia. Bagaimana kisahnya Musa melakukan perjalanan rehlah untuk bertemu Khidir. Hal kala ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Bolehkah kan kemudian minta izin eh, untuk jadi muridnya dengan ya ada bahasa yang sopan, yang halus. Padahal Musa alaihissalam seorang nabi, termasuk ulul azmi, rasul, rasul, nabi besar Bani Israel. Ya, minta izin untuk berguru, maukah, bolehkah? Pakai bahasa halus, hal attabi'uka. Nah, bisakah aku menjadi pengikutmu, mengikuti engkau untuk agar engkau mengajari mengajarkan kepadaku sesuatu yang engkau telah ada ilmu padanya berubah petunjuk. Adab, ya adab seorang yang mau belajar ilmu syar'i. Kisahnya panjang yang kemudian diantara pemahaman buruk dari orang-orang hulu sufi kemudian dianggap ini contoh uh, ilmu apa batin dari para wali ya, dianggapnya itu ngambil kisah ini kan ya, mereka nganggap di sana wali itu tingkatannya lebih tinggi dia mengetahui sesuatu yang uh, tidak ada di dohir syariat eh, kisah itu ya mereka membawa kisah perjalanan Nabi Musa bersama Khadir ini yang kan di situ kan baru awal perjalanan Khadir malah merusak kapal ya. Musa tentunya sekilas itu membuat perbuatan merusak. Maka bertanya, padahal tadi sudah dipesan, nggak usah nanya, nanti akan dijelaskan. Nah, dijadikan dalil oleh orang-orang sufi, ya itu eh, syariat zohir syariat ya, itu berbeda dengan ilmu batin para wali. Padahal juga nggak seperti itu. Ya, itu masih bisa dinalar oleh Zohir karena hanya Musa nggak tahu alasannya saja. Ya, Khadir tahu, gitu. Alasannya. Karena nanti di sana ada uh, penguasa yang suka merampas kapal-kapal yang bagus, maka dirusak sedikit biar nggak dirampas dan seterusnya. Jadi anggapan batil dari orang-orang sufi dengan kisah ini enggak eh, bukan dalil bagi mereka sama sekali dan Khadir juga adalah seorang nabi kembali ke sini ayat-ayat tadi semuanya ini berbicara tentang ilmu ahlul ilmi yang konteksnya adalah pujian Berarti ada ilmu yang memang terpuji. Ya, itulah ilmu yang bermanfaat. Fahadha huwal ilmu nafi. Waqat akhbaru an qaumin annahum utu ilman walam yanfa'hum ilmuhum. Dan di sisi lain Allah juga setelah mengkhabarkan tentang kaum mereka diberi ilmu akan tapi ilmu itu tidak bermanfaat bagi mereka. Kalau tadi pujian tentang ilmu, tentang ahlul ilmi. Di sisi lain Allah SWT mengkhabarkan tentang orang-orang satu kaum yang mereka diberi ilmu tapi tidak bermanfaat. Fahadha ilmun nafi' fi nafsihi lakin sahibu lam yantafi' bih. Ini adalah ilmu yang aslinya secara zatnya ilmunya itu ilmu yang bermanfaat akan tapi yang dikasih ilmu itu tidak bisa mengambil manfaat mengambil manfaat dari ilmu itu intinya yang paling utama adalah mengamalkan jadi tidak berpengaruh ya tidak bermanfaat kan kayak alat ilmu tuh ya kan ada orang dikasih graji kan alat untuk motong ketika dia perlu untuk matahkan membelah kayu nggak digunakan yang ya iya nggak terbelah kayu itu padahal dia punya dia punya graji jadi nggak bermanfaat ada orang punya ilmu tapi nggak bermanfaat yang nggak ada gunanya Aslinya ilmu bermanfaat. Aslinya dia berilmu. Qala ta'ala masalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamasilil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang dikasih Taurat ya, diberi turunkan kepada mereka Taurat Kemudian lam yah summa lam yahmiluha. Dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya kemudian tidak mau membawanya maksudnya tidak mau mengamalkannya. Tidak mau mengamalkannya. Itu seperti himar yang membawa ya, perbendaharaan buku-buku nggak ada gunanya kan nggak ada gunanya nggak bermanfaat wa ta'ala watlu alaim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah berita tentang orang yang telah kuberikan kepadanya ayat-ayatku kata Allah kemudian malah meninggalkannya kemudian diikuti oleh setan akhirnya dia termasuk orang-orang yang eh, menyimpang jauh dari kebenaran ila qali wa dan mengikuti hawa nafsunya ada orang kisahkan kepada mereka tentang orang yang diberi ayat Allah, diberi ilmu. Adakan tapi tidak mau mengikutinya, akhirnya malah dikuasai oleh setan dan mengikuti hawa nafsunya. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dim khalfun warisul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna." Kemudian di belakang mereka muncul generasi yang mewarisi Alkitab. Justru cuma malah dijadikan bahan untuk mencari dunia. Ya. Wadarasu ya. Wa qalu ta'ala wa adallahu ala ilmin dan Allah sesatkan dia di atas ilmu menurut satu maka kata beliau ala ta'wili man awal ayat ala ilmin indaman adzallahullah atas ilmu dia tersesat Allah sesatkan dia dalam keadaan dia berilmu telah tegak hujah Tegak hujah sampai kepada dia ayat, dia faham dan dia milih tersesat. Nah, ini tadi ada dua ilmu. Ada dua terkait orang yang memiliki ilmu. Ya, pertama, secara zatnya ilmu bermanfaat. Ya, aslinya ilmu itu bermanfaat. Ada yang diberi ilmu itu dan dia bisa mengambil manfaat. Ada yang sebenarnya dia diberi ilmu yang bermanfaat, dia faham. Tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu. Wa amal ilmu ladzi dzakarallahu ta'ala ala jihati dzam. Adapun ilmu yang telah Allah sebutkan yang konteksnya itu celaan dianggap ilmu dan itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala faqaulu fi sihir Firman Allah Subhanahu wa taala tentang sihir. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari jadi orang-orang Ahlul Kitab Yahudi khususnya menggambarkan betapa jauhnya mereka ketika meninggalkan hidayah turun kepada mereka Alkitab diutus di tengah mereka para nabi ya tapi kekufurannya bahkan pembangkangannya sangat-sangat melampaui batas sampai berapa nabi mereka bunuh ya. padahal di tengah mereka ada wahyu sangat jauhnya tersesatnya mereka malah meninggalkan ajaran yang diwahyu tersebut mereka malah mempelajari sesuatu yang bermadorot untuk mereka dan tidak bermanfaat itu walakot alimu dalam keadaan mereka mengetahui dalam keadaan mereka tahu siapa saja yang membeli ilmu itu, maksudnya mempelajari ilmu itu, ilmu sihir, nanti di akhirat itu nggak ada bagian, maksudnya dia ya kekal di neraka. Ini pelajaran penting. Ketika orang telah sampai kepada dia hujah, ya, telah sampai kepada dia hidayah, dia faham tapi tidak mengikutinya itu lambat laun sesatnya sangat fatal sekali. Ya. Coba lihat nih. Ada pada mereka Alkitab, wahyu, ada para nabi dan mereka sudah diperlihatkan tanda-tanda ayat-ayat banyak sekali. Ayat-ayat eh, bukti atau yang disebut mukjizat mereka merasakan, mereka melihat. Tapi tidak mau mengikutinya dan terus pembangkangan mereka. Puncaknya bahkan akhirnya malah mereka mendekati ilmu sihir. Ilmu sihir yang mereka pun tahu. Siapa yang berani belajar ilmu sihir nanti akal kekal di neraka. Bisa seperti itu. Enggak ya kemaksiatan, pembangkangan, kezaliman, ketika nggak segera tobat, nggak segera cepat kembali kepada hidayah, ya bisa sampai ke syirik, sampai ke kufur. Ini kan aneh. Jauh, jadi jauh sekali. Jadi malah pengikut ilmu sihir. Nah, ini konteksnya di sini dianggap ilmu sihir dan ini konteksnya adalah celaan ilmu sihir. Wa qauluhu itu tentang sihir. Yang kedua, di antara ayat yang berbicara tentang ilmu dan konteksnya adalah untuk mencela firman Allah Subhanahu wa taala falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi Wahakobihim maka bihim maka ketika telah datang kepada mereka orang-orang kafir, rasul-rasul mereka dengan bukti, dengan bayina, dengan hujah, bukti yang menunjukkan kebenaran rasul yang mestinya tidak bisa dibantah lagi. Mereka bangga dengan apa yang ada pada diri mereka berupa ilmu. Nah, berarti ini ada ilmu. Ada ilmu yang berlawanan dengan ilmu yang dibawa oleh Rasul. Ini ada kisah tentang orang-orang. Ada Rasul bawa ilmu, bawa hujah, bawa wahyu. Mereka membanggakan ilmu yang ada pada mereka. Nah, berarti ada ilmu yang dianggap ilmu yang kemudian untuk menandingi yang mereka berbangga-bangga dengan itu untuk kemudian menolak apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, ini kan konteksnya celaan berarti, celaan terhadap ilmu. Disebutnya ilmu, tapi itu ter tercela. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Ayat yang lain surah Ar-Rum tentang orang-orang kafir. Mereka mengetahui yang zohir dari kehidupan dunia dan tentang akhirat mereka nggak tahu apa-apa. Ini tentang orang-orang kafir yang zalika mablughuhum minal ilm kan itu ayat Itu puncak keilmuan mereka, puncak keilmuan mereka ya kehidupan dunia ini. Ya memang mereka sibuk dengan itu untuk untuk berlomba-lomba tentang zohir kehidupan dunia. Mereka kan nggak tahu hakikat kehidupan dunia. Orang yang beriman kan tahu diciptakan dunia itu untuk beribadah. Ya kan? Tahu untuk beribadah yang kemudian jadi sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Mereka nggak tahu, mereka cuma zuhir meramaikan dunia dengan kehidupan-kehidupan eh, seputar makan, minum, senang-senang, bangun, seputar itu. Ini celaan. Ya, ini juga konteksnya adalah celaan. Celaan pengetahuan mereka, ilmu mereka tentang kehidupan dunia. Kata beliau selanjutnya, wa kadzalika ja'atis sunnatu bin kisamil ilmi ila ilmin nafi' wa ghairi nafi'. Begitu juga telah datang as-sunnah dengan pembagian ilmu kepada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat wal isti'adzah minal ilmi ladzi la yanfa dan juga meminta pelindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat wa su'alil ilmi nafi' memohon ke ilmu bermanfaat maka ada bimbingan dari sunnah di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW patut kita hafal doa yang diajarkan oleh Imam Muslim kata beliau fafi sahih Muslim an Zaid bin Arqam dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakul bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kalau enggak dikatakan selalu sering di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa ya hafal doa ini Hah? hafal enggak Kan diajarkan kan? Ya. Diajarkan kan? Hah? Doa-doa. Ya. Allahumma ini a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min dakwatin la yustajabu laha. Ya, ya Allah, Aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Hati yang tidak bisa tentram dengan keimanan, nggak bisa tawakal, ya, nggak ya, bisa tentram dengan janji-janji Allah. Ya, gelisah. Khusyuk itu kan tenang. Tenang. Apa hatinya gelisah riso nggak mau tentram dengan takdir Allah nggak mau seakan-akan nggak nggak punya Allah seakan nggak percaya kalau main belakangnya Eh, kalau mau main belakang. Kalau di sini diam. Ya. Hadap sini. Hadap sini. Kalau mau main di belakang, di luar. Kalau di sini diam. Ya. Kan mau mau ngapa ke sini? Mau ngapa? Mau belajar kan? Nah. Hati yang tidak bisa tentram yang tidak bisa khusyuk. Kita berlindung kepada Allah dan nafsin latasba, nafsu yang tidak bisa kenyang. Harus terpenuhi terus keinginan-keinginannya. Wa min dakwatin la yustajabula doa yang tidak dikabulkan. Ini syahidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sering berdoa itu berdoa berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat nah, di antara dan sebab yang besar untuk kita terlindung dari keburukan adalah berdoa banyak berdoa bagaimana Rasulullah SAW saja berdoa dan para nabi dan rasul dikisahkan mereka adalah orang-orang yang sering ber, berdoa di sifatul kamal adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja alusunan min wujuhin muta'addidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini telah dikeluarkan oleh alusunan Abu Dawud, Nasai dan yang lain dari banyak jalur dengan beberapa redaksi yang berbeda-beda. Wa fi ba'dhiya wa min du'ain la yusma. Sebagian dengan kata doa yang tidak didengar. Di sebagiannya a'udzubika min haula'il arba. Aku berlindung kepada Allah dari keempat ini. Wa kharajan Nasa'i kata beliau, Imam An-Nasa'i mentahri telah juga mengeluarkan riwayat min hadis Jabir dari hadis Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yakul Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering berdoa ini sering kita katakan ketika pakai redaksi kana kana yakul dulu Rasulullah itu berarti senantiasa selalu atau minimal sering kan ini menunjukkan kebiasaan Nabi SAW berdoa Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari Ya Allah aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa kharajahu Ibnu Majah wa lafzu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu ilman nafian wa ta'awadzu billah min ilmin la yanfa dan kemudian beliau mengatakan juga Ibnu Majah mentakhrid mengeluarkan dengan lafal Nabi SAW memerintahkan bahkan Nabi merintahkan mintalah oleh kalian mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat wa kharaja at-Tirmidzi min hadithi Abu Hurairah at-Tirmidzi mengeluarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul sama sering mengatakan berdoa Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman warzuqni 'ilman tanfa'uni bih. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku sesuatu yang telah engkau ajarkan kepadaku dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagi bagiku dan tambahkanlah untukku ilmu dan berilah rizki kepadaku ilman ilmu yang bermanfaat. Wa kharaja Abu Nuaim min hadithi Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka imanan daiman farubba imanin ghairi daim wa as'aluka ilman nafian farubba ilmin ghairu nafi' Ya Allah, aku memohon kepada Engkau iman yang kekal, betapa banyak keimanan yang tidak kekal, dan aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, betapa banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian wa kharaja Abu Dawud min hadis Buraidah dan Al Imam Abu Dawud juga mengeluarkan dalam sunannya dari hadis Buraidah Buraidah Ibnul Husayb Al-Aslami meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna minal bayan sihron inna minal bayan sihron wa inna minal ilmi jahlan sungguhnya di antara bayan bayan itu kekuatan memberikan penjelasan kepandaian orang berbicara, menyusun kata. Di antara albayan itu adalah sihir. Ini berbeda ulama ini maksudnya pujiankah celaan. Banyak mengatakan ini ini ini adalah celaan. Artinya karena dia disama dengan sihir, untuk memberikan madorot yang orang tertipu kayak kena sihir kepandaian orang berbicara memutar balikkan seakan-akan hak padahal batil pandai berargumen padahal batil kalau orang yang tahu tahu itu walaupun dia menghiasi dengan apapun tetap itu batil Kan banyak sekarang. Bagaimana banyak ustaz-ustaz kiai-kiai yang membela kebitahan dengan argumen dengan ungkapan-ungkapan yang bagi kebanyakan orang awam menganggap itu hak jadinya ya kan padahal bid'ah gitu hadis yang sorry sohih yang me mentahdir dari bid'ah itu jadi seakan-akan nggak ada Iya. Jadi seakan-akan nggak ada. Semua itu jadi hasanah semua kan gitu. Jadi bagus semua. Semua pakai argumen-argumen mereka yang itu menipu. Nah itu. Contoh mudahnya itu kekuatan kekuatan omongan argumen yang bisa memutarbalikkan kenyataan yang batil seakan-akan jadi hak. Nah, di antara bayan itu ada yang seperti sihir. Wa inna minal ilmi jahlan. Maksudnya di sini dibawakan oleh Ibnu Rajab wa inna sa sahabin seorang yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar termasuk sahabat beliau muslim di zaman Rasulullah SAW tapi tidak ya dikatakan tidak melihat Rasulullah SAW sosah menafsirkan makna inna minal ilmi jahlan maksudnya gimana kok inna minal ilmi jahlan sesungguhnya di antara ilmu termasuk ilmu itu adalah jahlan Yaitu maksudnya kata beliau ayyatakallafal alim ila ilmihi ma la ya'lamu fayajhaluhu dhalik seorang yang berilmu berusaha untuk mengetahui tentang perkara tersebut, mengetahui sesuatu yang dia tidak bisa mengetahuinya, maka ya dia tidak tahu. Artinya di antara ilmu ada yang memang nggak bisa diketahui, walaupun seorang alim berusaha untuk mengetahuinya. Wa fusiro ada yang menafsirkan kata Ibnu Rajab di sini Aidan bi anal ilma alladzi la yadhur wa la yanfa jahlun. Ilmu yang tidak uh, kalau nggak tahu juga nggak bermadorot. Kalau tahu pun nggak ada manfaat itu sama dengan bodoh. Mempelajari ilmu, mempelajari sesuatu yang kalau tahu nggak ada manfaat, nggak tahu pun nggak bermadorot, itu bodoh saja. Gitu. Di antara ilmu, maksudnya di antara orang yang nganggap itu ilmu, itu kebodohan. Itu sebenarnya adalah perkara kebodohan. Belajari suatu yang tahu pun nggak ada manfaatnya. Yang nggak tahu pun nggak bermadorot, nah, itu kebodohan saja. Ya. Kan? anal jahla bi khairun minal ilmi bi kata beliau. Bodoh tidak tahu tentang perkara itu lebih bagus daripada tahu. Daripada tahu. kana al jahlu bi khairun minu wasarun minal jahli. Kalau kebodohan tentang perkara itu lebih bagus daripada mengetahui, maka itu lebih jelek daripada kebodohan itu sendiri. Hmm. Jadi ada ilmu yang lebih bagus bodoh tentang ilmu itu, nggak tahu tentang itu. Hmm. Tapi mereka banyak ada orang yang menganggap itu ilmu, padahal bagusnya itu nggak tahu. Hmm. Di antara ilmu itu kebodohan. Yang berilmu itu justru lebih jelek daripada bodoh. Gitu. Ibnu Rajab mencontohkan wahada kasihri. Ini seperti sihir. Itu seperti sihir. Wa ghairihi minal ulum al mudharrah fid din aw fid dunya. Tentang ilmu syarat dengan berbagai macam jenisnya tahu ya malah bermador, gak ada manfaatnya. Seandainya pun gak amalkan, apa manfaatnya? Oh untuk menangkal sihir untuk ya kan tinggal kita berlindung pada Allah baca zikir pagi petang baca Al-Quran iya kan? nggak ada gunanya mengetahui seluk beluk tentang cara me menyantet men pelet ilmu sihir ya. dengan segala jenisnya Tahu nggak bermanfaat, nggak tahu pun nggak bermadorot. Nggak tahu pun nggak bermadorot. Atau yang selainnya dari ilmu-ilmu yang bermadorot dalam agama atau dunia. Ya kan banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Mereka membahas jarak antara matahari ke bumi, apalah manfaatnya? Ya. Kan? Ya eh, membahas eh, aneh-aneh ya kan ilmu yang tidak ada ada manfaatnya. Tahu nggak bermanfaat, nggak tahu pun nggak rugi. Ya gitu. Nggak tahu pun nggak rugi. Ini beberapa riwayat atau hadis yang jadi kaidah tadi. Berarti ada ilmu bermanfaat, terpuji. Ini wahyu, ilmu para nabi, ilmu para rasul, ilmu tentang tauhid, tentang beribadah kepada Allah. Ada orangnya, ada yang bisa mengambil manfaat, dapat ilmu dan dia mendapat manfaat dari situ, berarti yang beramal. Ada yang dapat ilmu itu tapi tidak bermanfaat seperti orang Yahudi tadi. Ada yang ilmu memang tercela, zatnya itu memang nggak terpuji, dianggapnya ilmu seperti ilmu sihir tadi. Ada ilmu yang nggak ada manfaat, nggak manfaat, tahu nggak untung, nggak tahu pun nggak rugi, Bagaimana tadi. Kemudian beliau menyebutkan wakot ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsiru ba'dil ulum alati la tanfa. Kan tadi ada hadis-hadis yang secara umum kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah biar diberi ilmu yang bermanfaat. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sungguh kata Ibnu Rajab Al-Hambali di sini telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsiru ba'dil ulum alati la tanfa. Ada dari riat-riat Nabi penjelasan sebagian ilmu yang tidak ada manfaatnya. Kata beliau, Fafi marosili Abi Dawud an Zaid bin Aslam. Dari di dalam marosilnya Abu Dawud dari Zaid bin Aslam kala mengatakan beliau Zaid bin Aslam kila ada yang mengatakan ya Rasulullah ma a'lama fulan ya Rasulullah apa kalau ini sebagai ta'ajub ma'alama fulan berarti ta'ajub ma'alama fulanan betapa berilmunya fulan ada si Fulan tuh Masya Allah pandai sekali gitu Kala bima Bima tentang apa? Kala bi ansa bin nas tentang nasabnya manusia tentang nasab di oh dia faham tentang ilmu nasab ini si fulan ini dulu kalau diruntut nasabnya sampai ke sini sini ke situ tahu tentang nasab. Kala kata Rasulullah ilmun la yanfa wa jahalatun la tadur. Ilmu yang tidak bermanfaat. Maksudnya kalau tahu nggak ada manfaatnya, kalau nggak tahu pun tidak bermadorot. Hmm. Ya, tapi bagaimana ini marosil mursal lihat mursal ya. tidak kuat untuk menjadi dalil dan di sana ada riwayat-riwayat yang juga merintahkan untuk mengetahui nasab tapi di situ juga disebutkan alasannya yaitu untuk silaturahmi sehingga nanti pembahasannya para ulama ini ilmu yang kalau sekedar untuk keperluan sesuai kebutuhannya ya ada manfaatnya sehingga kita tahu oh, ini ini masih hubungan nasab ini masih paman ini masih mahrom nggak jadi perlu nah, ya kan? tapi kalau berlebihan ya, dalam eh, membahas ngotak ngotak itu suatu yang tidak perlu sebagainya nanti Wa kharaja Abu Nuaim fi kitab Riyadhil Muta'allimin min hadisi Bukayyah atau Bakiyah Bakiyah Ibnu Walid Mutalis Abu Nuaim mentakhrid mulakan dalam kitab Riyadhul Muta'allimin dari hadis Bakiyah dari Ibnu Jurayj an Atha an Abi Hurairah marfu riwayat tadi Wa fi aidan anam qalu a'lamun nas bi ansabil arab wa a'lamun nas bi syi'ri wa bi makhtalafat fil arab. Nah. Wa zada fi akhirih Dalam akhirnya ada lafal al-ilmu salasatun, ilmu itu ada tiga, wa ma khalahunna fawa fadlun Selebihnya itu suatu yang sisa, suatu yang lebih berlebih. Enggak perlu itu. Yaitu ayatun muhkamat, ayat yang muhkam, au sunnatun qaimah, sunnah yang sahih, au faridhatun adilah atau faridhah yang memang harus ditunaikan. Wahadal isnat la yasih kata beliau. Ini isnat tidak sahih wa baqiyah dalasa wa ghairi thiqah. Sebenarnya tadi riwayat yang tidak sahih. Wa akhir hadis kharaja Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadis Abdullah bin Amr bin As marfu'an. Adapun yang lafal akhir tadi itu juga dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Amr bin As marfu Al ilmu salah satun ilmu ada tiga wa ma sifadzalika wa fadlun tadi itu ayatun muhkamat au sunnatun qaimah au faridatun adilah Wa fi isnadi Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi kata beliau wa fi dha'fun mashur. Itu juga ada kedhaifan. Wa qad warada al-amru bi ayat Taala min al-ansab ma tusilu bil arham dan sungguh telah warid perintah untuk mempelajari nasab yang dengannya seseorang bisa menyambung hubungan silaturahmi min hadithi Abu Hurairah dari hadis Abu Hurairah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ta'allamu min ansabikum ma tasilu bi arhamakum ya. Belajarlah dari nasab-nasab kalian sesuatu yang dengannya engkau bisa menyambung silaturahmi. Ya. Ini contoh beberapa riwayat tentang nasab. Ya. Yang ringkasnya adalah ya sekedar diperlukan karena untuk kita mengetahui hubungan yang nanti jadi mahrom dan silaturahmi. Tapi kalau untuk berlebih-lebih, sekarang kan juga lagi heboh mereka tentang nasab. Ya. Di mempermasalahkan tentang nasab ahlul bait gitu kan. ilmu tentang nasab ya cukup dengan kita mengetahui ini anak fulan dari ya, masyhur, oh ini anaknya si fulan si fulan. Sehingga dengan itu seseorang mengetahui kerabatnya bisa tahu hukum yang terkait dengannya. Ilmu nujum sekarang contoh lain. Kharaja Ibnu Zanjawi min tariqi akhar an Abi Hurairah marfu'an riwayat yang juga ada kedhaifannya dibawakan di sini ta'lamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum sumantahu belajar tentang nasab kalian sesuatu yang dengan yang kau bisa menyambung silaturahmi kemudian sudah selesai saja di situ Wa ta'alamu minal arabiyah ma nabi kata kitab Allah sumantahu tahu. Belajarlah ilmu bahasa Arab yang cukup untuk engkau bisa mengenal, mengetahui kitabullah kemudian berhenti di situ. Wa ta'alamu minan ujum ma tahtadu nabi fi dhulumatil bari wal bari suman Pelajari tentang peredaran mata itu bintang yang dengannya engkau bisa mengetahui ketika di malam mengetahui arah terutama arah kiblat suman tahu kemudian sudah berhenti sampai di situ nggak usah berdalam-dalam nah. dan beliau menyebutkan wafi isnadi wafi isnadi riwayati ibnu lahiyah terkenal sebagai perawi yang dhaif Abdullah bin lahiyah Wa kharaja aidan min riyati Nu'aim bin Abi Hindin qala qala Umar radhiyallahu ta'ala ta'allamu minan nujum ma tahtadu nabi fi barrikum wa bahrikum. Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan belajarlah dari ilmu nujum maksudnya ilmu tasir ini maksudnya ya. Uh, ilmu tentang peredaran bukan taksir, bukan ilmu anggapan bahwa di bintang-bintang itu ada pengaruh terhadap kejadian di alam ini. Itu jelas sihir, bagian dari sihir. Ya kan? Sebenarnya dalam kitab Tauhid. Anggapan bintang ini muncul berarti bencana atau yang terkenal tentang apa itu dulu-dulu tentang apa itu horoskop ya mereka mengaitkan bintang-bintang ini dengan kelahiran orang yang dimaksud di sini bukan itu bukan ilmu taksir tapi ilmu tasir tentang peredaran kebiasaan sunatullah di alam ini bintang ini berarti timur ya sebagaimana peredaran matahari dari timur ke barat jadi kalau orang-orang mengetahui tanda ini bintang ini biasanya barat ya, itu yang dimaksud Perintah Umar, belajarlah tentang bintang, ilmu nujum, sesuatu yang dengannya engkau bisa mengetahui arah. Suma amsiku, sudah, sampai di situ saja. Wa ta'ala muminan nisebati nasab maksudnya mata selunubi arhamakum sama dengan tadi. Wa ta'ala ma yahilu lakum minan nisa wa ma yahrumu alaikum mana perempuan yang halal untuk dinikahi, mana yang enggak. Ya, karena hubungan nasab tadi dan yang lainnya. Persusuan misalnya, suman tahu. Kemudian sudah berhenti di situ, enggak usah enggak usah terlalu mendalami tentang kemudian terlalu jauh mendalami tentang peredaran bintang-bintang yang kemudian sampai bisa menerka, menebak dengan hitungan-hitungan hisap Nah. Gak usah berlebihan sampai seperti itu. Warwa Mus'ar an Muhammad bin Ubaidillah qala qala Umar bin Khattab ta'ala minan nujum ma ta'rifu nabi al-qiblah wa tariq. Nah. Belajarlah perbintangan yang tadi itu tasyir yang dengannya engkau bisa mengetahui arah kiblah dan mengetahui arah jalan. Wa kana nakhai la yaraba san ayat alama rajul minan nujum ma yahtadi bi. Al Imam An-Nakhai ya, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Abu Imran Faqih ya, mengamandang nggak apa-apa seseorang mempelajari ilmu bintang maksudnya memahami peredaran bintang yang dengannya dia mengetahui arah mengetahui arah kiblat. rakhasa fi ta'limi manazil qamar Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad memberikan kemudahan maksudnya membolehkan mempelajari eh, manazil qamar garis-garis peredaran bintang dan Ishak membolehkan naqalau anu maharab Wa yata'alamu min asma'in nujum mayuh yahtadi bih dan membolehkan mempelajari nama-nama bintang yang dengannya dia jadi mengetahui ini arah arah dan sebagainya tadi. Wa qara Qatadah ta'allama manazil Qur'an. Adapun Ali imam Qatadah Ibnu Di'ama As-Sadusi itu tidak menyukai mempelajari sampai detail garis-garis peredaran bintang. Ini contoh uh, ilmu yang di apa disikapi oleh para ulama untuk diambil seperlunya karena tadi tujuannya adalah untuk seseorang mengetahui arah kiblat seorang mengetahui arah perjalanan ya se seperlunya saja nggak usah terlalu dalam terlalu jauh bahkan walam yurohis Ibnu Uyainah fihi. Ibnu Uyainah bahkan tidak membolehkan sama sekali. wakola Tawus Imam Tawus bin Kaisan mengatakan rubba nazirin fin nujum wa muta'alimin wa muta'allimu hurufi abajat laisa law indallah min khalaq Betapa banyak orang yang memperhatikan ilmu nujum berdalam-dalam dalam perbintangan tadi, mempelajari huruf abjad, ya rumus huruf abjad nah, itu lebih ke lebih ke mengarah ke sihir ya. yang nanti tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala bagiannya kekal di neraka. Maka kata Imam Ibnu Rajab menyikapi pernyataan Tawus yang sampai mengatakan yang mempelajari ilmu nujum itu kekal di neraka wahada mahmulun ala taksirat la ilmu taisir atau tasyir ini dibawakan kepada yang mempelajari ilmu nujum tapi terkait taksir. Ya, tadi itu anggapan-anggapan bintang-bintang tadi. Sebagaimana tadi kalau dikaitkan dengan abjad di mereka, mereka menganggap ilmu dan ada di pesantren-pesantren mereka kitab-kitab samsul Ma'arif apa namanya kitab-kitab kitab tebal bahasa Arab. Ya mereka mengaitkan huruf huruf itu ada khodamnya hmm, gitu. jadi huruf itu ada kaitan dengan bintang ini di ini hmm, jadi mereka memperlakukan ada perlakuan khusus untuk kemudian menyusun aufak mereka istilah atau menyusun rajah ya. Hmm, karena setiap huruf itu ada khodam tertentu yang kita bisa minta untuk membantu kita kalau kita membuat perlakuan tertentu nah, untuk memanggil khodam-khodamnya itu. Ya kan? Maka ada ritual-ritual puasa ini untuk mengambil khodam huruf ini, huruf itu. Nah, mereka dianggapnya ilmu seperti itu. Terkenal kita kita mereka. Jadi itu yang dimaksud ilmu taksir ya, huruf abjad. Fa inna ilma taksir batilun muharram. Ilmu tentang itu anggapan ada pengaruh dari bintang-bintang terhadap kejadian di alam ini adalah batil. Enggak ada sama sekali, enggak ada dasarnya. Iya, iya aneh kan? Enggak ada dasarnya, cuma tiba-tiba bisa dipercaya banyak orang cuma dituliskan ini, ini agak dasarnya dari mana nggak ada dipercaya batil dan haram wafi fi waradal hadis marfu man iktabasa su'batan minan nujum faqad iktabasa su'batan minas sihr di sini ada hadis marfu kharaja Abu Dawud min hadis Ibnu Abbas marfu dan hadis ini disahih oleh para ulama Barang siapa yang mengambil satu sukbah dari ilmu nujum, ini yang dimaksud. Ya, ilmu nujum, ilmu taksir, maka dia telah mengambil satu cabang dari sihir. Ini bagian dari sihir. Ini dari sihir. Wa kharaja idzal min hadithi Qubais Marfan al-ayafatu wat-tiyaratu wat-turuku minal jibti. Cibet sihir. Sama tadi. Fa'il mutaksiri nujum batil muharram wal amal bimuktadau kata korub ilan nujum wa takribul korobin la kufrun. Ya. Maka tadi ilmu nujum yang taksir haram dan mempraktekannya itu sama dengan mendekatkan diri kepada bintang-bintang tadi. Memberikan kurban kepadanya itu adalah kekufuran. Nah, mereka dan ritual untuk puasa meninggalkan ini itu kemudian biar nanti ketika menuliskannya itu hadirlah si khodam tadi sehingga kan nanti kan banyak maka praktek datang ke kiai diminta raja minta ini tuliskan ini jazah dari kiai ini disimpan nah, ini jelas ilmu tafsir yang batil adapun ringkasnya wa amma ilmu taisir atau tasyir tadi fa idza ta'allama minhu ilahi yahtaju tidak lil ihtida mempelajarinya untuk supaya tadi mengetahui arah, mengetahui jalan wa ma'rifatul qiblah wa turuk kana jaizan indal jumhur. Maka itu boleh di sisi mayoritas para ulama itu hal yang mubah, boleh. Engkau mau memahami bintang, tandanya apa nih bintang ini nih barat nih biasanya. Bintang ini namanya apa nih? Tanda timur bintang ini. Oh ini arah barat itu boleh. Wa mazada alaih falahaja hajata ilaih. Kalau lebih dari itu nggak butuh. Wa wa muskilun ama wa ahamu minhu. Ini menyibukkan saja kalau terlalu jauh. Nah, itu terlalu jauh. Wa rubbama addat tadqiq fi ila isaatidzon terlalu mendalam berdalam-dalam mempelajari perbintangan itu bisa suudzon terhadap uh, arah kiblat kaum muslimin. Nah, jadi kalau terlalu berdalam-dalam akhirnya jangan-jangan ini salah nih arah kiblatnya. Nah, kama wa qadzalika kasiran min ahli hadzal ilmi qadiman wa hadisan. Sebagaimana itu terjadi menimpa dari ahlu hazal ilmi orang yang sibuk mempelajari ilmu arah bintang-bintang tadi akhirnya nyalahkan kiblat ini enggak enggak sesuai ini ini enggak masjid ini enggak sesuai ke arah kiblat wadzalika yufzi ila tiqadi khata'i sahabat radhiyallahu anhum ini bisa mengantarkan kepada menyalahkan para sahabat fi sholatim fi kathirin minal amsor wa huwa batil nah, itu batil seperti itu batil kita lihat pelajarannya di sini sesuatu padahal asalnya boleh tapi ketika berdalam-dalam kemudian bisa jadi menyalahkan praktek amaliyah salaf itu batil ya dimenyalahkan jangan-jangan berarti dulu para sahabat yang sholat kok ngadep sini Salah itu berarti dilihat. Iya. Jadi ini satu uh, e, nuktoh yang penting. Kita melajari ilmu apa saja, ya. Karena berdalam-dalam kemudian malah jadi puncaknya nyalahkan generasi awal. Nah, itu hati-hati. Itu tanda kebatilan sudah. Iya. Apalagi yang jelas-jelas ini ini yang awalnya awalnya boleh ya, awalnya boleh. Awalnya boleh mengetahui bintang untuk oh ini jadi Arab Tapi kalau dalam-dalam yang nanti bisa nyalahkan, apalagi yang memang awalnya itu tidak boleh. Ilmu filsafat ya. Berdalam-dalam yang kemudian menyalahkan ya kan sampai kemudian menyalahkan amaliyah para salaf Nah, itu lebih batil lagi. Ilmu itu jelas ilmu yang jelas batil nggak bisa di jangan ditoleh jangan dipakai gitu jangan dijadikan hujah masa e, berhujah dengan ilmu yang memang gugur dari awal nggak bukan standar yang bisa dipakai dalam menentukan kebenaran apalagi nanti malah nyalahkan generasi awal menyerahkan Rasulullah menyerahkan para menyalahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Amin. Wakat oleh Imam Ahmad al-istidlal bil jadiyah. Dan Imam Ahmad mengingkari istilah dengan salah satu teori ilmu itu, ilmu bintang. Wakalah Imam inna ma bayan masrik masrik wal maghrib kiblah. Sudah cukupkan antara timur dan barat kiblah. nggak perlu terlalu di dalam-dalam detailnya Pokoknya arah. Karena ayatnya ketika jauh dari kan ke arah ke arah Satra Masjidil Haram ke arah gitu arah Masjidil Haram nggak usah nggak juga dituntut untuk detail harus plus hidung kita ini pas sholat ngadap kiblat nah, gitu. ya, ini beberapa contoh perincian yang dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di antara ilmu yang tidak bermanfaat atau ilmu yang nggak tahu pun nggak ada ruginya, ya, tahu pun tidak ada manfaatnya. Lebih bagus tenaga, pikiran, waktu kita diarahkan kepada ilmu yang memang bermanfaat ya, untuk memahami tujuan Allah menciptakan manusia, memahami ibadah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Wallahu alam bishawab. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang.